أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من القطايا ربي زيد رحمة كنيم tanpa mengaji syariat lopok Berpinter dongeng nulis Acak Kambir burine Kata al-sentorana dice seneng ngaperke marang liyane kafir dewe dikas teke yen ise kotor hati akale yen ise kotor ate akane kampang kabujo nafsu antara ing tepaisin sine padang lan lesa kelawan kanca dulur lan tangga tanpa garukan aja oh, surkan ulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita Ya Rasulullah صلاتهم بالسلام بالسلام المبين لنقطة تعيينه يا صدماتهم بالسلام المبين لنكت التعيين يا غرام الحق المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلة سلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي النبي قال أسلى التكوين من عهد كن يا غرامي نبي قال أسلى التكوين من عهد كن فيكون يا غرامي الله الله دولة سلام سلام سلام عليه سلام سلام سلام سلام الله عليك إيه، يا إيه، أيام جعل حقا الذي مغيثا مسبلا سبل الرشاد أيام الجعل حقا الذي مغيثا مسبلا سبل الرشاد على هادي طالت طالت سلم سلم سلم سلام صلوا عليه الله الله السلام عليك يا رسول الله نقطة الثاني يا غالي الله الله يا الله سبحان الله صفات حالية دائم البيت ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا جلالة محمد ذلك الفضل من الله الله الله الله الله يا جليلي أي جليلي خصمي السلام متعالي وهو لطف المعاني ما له في الخلق تالي وعلاني أنفر الله الله الله الله يا جليل يا جليل يا جليل يا جليل يا جليل يا ظهر دين الحين بلورين يا هلا محمد ذلك القدم المنام أنا التمام صلوا عليه وسلموا يشرح يا يوم الزحام وهي وهي وهي يا نسيم مؤيد بظهور نبي أحمد يا جلالي بمحمد ذلك الفضل من الله الله الله يا هلالا يا هلالا يا هلالا يا هلالا umat Islam, umatnya Nabi besar Muhammad. Ketika kita ketika mulut kita membaca nama agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama maka malaikat menghampiri mulut kita lalu ditulis nama kita, alamat kita, tempat tinggal kita lalu malaikat berlari menuju Madinah disampaikan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat mengatakan, "Ya Muhammad, di sana ada umat kamu yang sedang membaca salawat." Langsung Nabi Muhammad mendoakan. Lalu salawat itu kembali dibaca, malaikat kembali datang oleh malaikat ada lagi. Kalau kita berarti seratus kali saja membaca salawat, berarti seratus kali kita didoakan oleh Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Umat Islam umatnya Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Kita sudah tahu dalam Al-Qur'an Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Di dalam tafsir Ayatul Ahkam susunan Imam Ali As-Sobuni itu ayat asalnya tidak pakai inna. Itu ayat asalnya adalah Allahu wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikat membaca salawat kepada nabi. Kenapa ada inna? Inna itu apa? Menurut ahli tafsir, kalau satu ayat Quran Lalu di dalam ayat tersebut diawali dengan inna Berarti dalam ayat tersebut ada perintah Allah yang kelak di akhir zaman akan banyak yang mencaci, akan banyak yang menghina yang tidak senang. Dalam ayat ini terusnya itu Allah menyuruh kita membaca sholawat. Nah, jangan aneh di akhir zaman akan ada orang yang tidak senang kepada sholawat. bahkan membid'ahkan, mengharamkan, naudzubillahi ta'ala min dalik. Maka ditambah dengan inna, asalnya adalah Allahu wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Allah dan para, ikat, para malaikat membaca salat kepada nabi. Ditambah dengan inna bahwa sesungguhnya Allah. Di dengan inna itu kata santri disebutnya harap taukid, harap penguat. Padahal tidak pakai inna juga kita sudah tahu bahwa Allah dan para malaikat membaca salat kepada Nabi. Tapi karena salawat di akhir zaman akan ada yang tidak suka, ada yang membedakan, maka Ayat itu ditambah dengan inna. Jadi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan sebagai tambahan dari saya, salawat memakai tabuhan rebana itu banyak sekali dalilnya, di antaranya dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid Eh, yang kedua halaman 300 sampai 303 di dalam babus sam'i wal wajdi juga dalam kitab Asnal Maqalid jilid yang keempat di sana dijelaskan bahwa wa Dorfu Tufi mubahun fil ursi wal khitani wa ghairihima walau kana bijajil status hukum menabuh rebana adalah boleh dalam resesi pernikahan dalam resesi tanah dan di luar kedua itu boleh salawat tabuhan pakir bana walau karena bijalajil walaupun ada tembaga di sisi rebana itu hukumnya adalah boleh. Maka anjing menggonggong kepilah tetap berlalu. Biarin orang ngomong salawat bid'ah tidak berpakai bana jangan di jangan dihiraukan terus salawat berjalan ila yaumil kiamat. Sekali lagi saya merasa bangga Habib kita, Habib Syekh adalah idola saya, idola kita semua. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Maula ya Maula ya Maula ya Maula ya Allah ya Rasulullah الله يا حبيب الله semua مولاي يا مولاي يا مولاي يا مولاي الله يا رسول الله الله يا حبيب الله وكلي مولاي مولاي سلام سلام كمسك الختام سلام سلام كمسك الختام عليكم هيبة بنات مولاي مولاي مولاي مولاي الله يا رسول الله الله يا حبيب الله dua kali مولاي حبيب الله سكنت فؤادي ورب العباد سكنت الله يا سيدي الحسن يا سيدي الحسين يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيدي الحسن يا سيدي الحسين يا حبيب الرسول عرفت يا سيد الحسين بر صلوات كأتاس الرسول بر صلوات كأتاس الرسول يا حبيب الحسين يا حبيب الرسول يا حبيب الرسول يا سيد الحسن يا سيد ketika kita membaca salawat kepada Nabi Agung Muhammad. Contoh saja Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Langsung Allah memasukkan rahmat ke ubun-ubun kepala kita. Rahmat itu masuk ke dalam tubuh kita akhirnya. Tubuh kita dipenuhi dengan rahmat Allah. Apa itu rahmat? Rahmat adalah ketenangan hidup. Maka ketika kita membaca salawat, pasti akan ada ketenangan karena masuk rahmat Allah ke dalam tubuh kita. Allahumma salli ala Muhammad. Kita lanjut tadi bahwa solawat akan membawa ketenangan, solawat akan mengabulkan semua keinginan. Solawat kunci bagi seseorang untuk mengenal Allah dan mengenal kebaikan tanpa mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin kita kenal kebaikan jadi di dimohon manusia itu kalau ingin mendapat kebaikan dari Allah dekatlah kepada Nabi Muhammad kebaikan akan turun karena di dalam maulid dikatakan mustauda'i amanatik. Dikatakan pula wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sewaktu saya menginginkan bagian saya dari seseorang atau dari pemerintah, kita mendekati orang yang memegang gudang apa yang diserahkan oleh pemerintah kita. Misalnya kita ini beras blok kue. Kita cari siapa yang memegang kunci gudang itu siapa. Kita dekati orang itu, kita rayu orang itu, kita sanjung-sanjung orang itu. Lama-lama ini kunci buka, ambil, silahkan, silahkan, silahkan. Ya gitu. Mau cari ilmu Allah tidak melalui Rasulullah. Ya tidak tidak kecekel-cekel. Mau cari gudang-gudangnya tok dengar iki luar biasa. Tetapi orang gelem nyedak iseng dua kunci, mubeng terus. Dia orang tekan-tekan. Walaupun di situ, ya Allah, di depanku ada gudang. Bagaimana supaya beras yang di dalam gudang ini keluar untukku, ya Allah. <laughs> Allah mengatakan, eh, wong-wong sing rak-sirak sini. Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin gudang kuwi kuncine karo Kanjeng Nabi, saya ngoten. Kuncinya sama Rasulullah. Kalau kamu ingin masuk ke dalamnya pamit dulu sama manusia yang kucintai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam biar terbuka kunci-kunci itu dan kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oh no, bukan Allah pelit. Maksudnya Allah aku kisah nggak contoh menungso kok malah golek liya. Saya utus Nabi Muhammad gunanya untuk apa loh? Saya utus Rasulullah, hey, manusia muslimin muslimat gunanya sebagai teladan untuk contoh uswatun hasanah. Berarti tidak ada satu jalur kebaikan di muka bumi ini kecuali sumbernya melalui Nabi Muhammad. Selainnya tidak ada. Misalnya kita lihat ada orang, wah wong kok apik betul ya orang itu kok baik betul loh berarti itu usur terus terus terus oh niru Rasulullah. Ngono. Oh, no. Ada orang yang berbuat ini sodakohnya luar biasa telusur telusur. Oh Rasulullah, gitu terus ketemunya ke Rasulullah ke Rasul. Karena sumbernya di sini. Jadi tidak ada satu kebaikan di muka bumi ini terjadi kecuali kebaikan itu sumbernya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh. Jadi semua itu ngambilnya contohnya dari Rasulullah. Tidak mungkin berbuat diri. Dari mana kita bisa berbuat sendiri tanpa menyuntuh Rasul Muhammad? Dari mana kita bisa mengenal Al-Quran tanpa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana saya mengenal Al-Haq Allah tanpa Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada. Para sahabat zaman Rasulullah pun mereka duduk sama Rasulullah. Ya Allah tanya, ya Rasulullah. Tanya terus sama Rasulullah. Mereka bertawasul dengan Rasulullah. Bahkan waktu meminta hujan pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digendong oleh Abu Talib paman beliau dibawa di Mekah di depan Ka'bah. Di saat itu Rasulullah masih kecil, berdoa minta kepada Allah hujan turun hujan dikarenakan gendong kanjeng Nabi Muhammad. terus diutus. Lawa itu kepingin berkah selawatan Mekah. <laughs> Oh ya. gelemi apa tadi? Ya hati-hati bukan kita Bismillah terus sholawat Kumandangkan tadi Katanya bapak yai kita ajengan kita nih Orang Sunda biasanya ajengan Jadi beliau ini Mondoknya di Bangil apa di Malang Tempat Ustaz Abdul Gadir Abdul Gadir berpikir Masya Allah Bahasa Madura iso Bahasa Jawa iso Gara-gara kumpul uang Malang Inggih Nah inggih lagi Subhanallah, di sini sudah Ustaz Ansori Salim Madura. Awalnya kita kembali ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi di zaman dahulu mereka-mereka itu paham. Mereka paham. Di zaman seperti ini kita nih kehilangan gondelan, hilang gondelan kita. Nah, kecuali apa? Kita mengikuti orang yang mengikuti Rasulullah. Luar biasa para sahabat saat itu kalau anu mereka sedih-sedih memandang wajah Rasulullah hilang kesedihannya. Orang yang sakit didatangi Rasulullah sembuh sakitnya. Orang yang lagi misalnya mumet di sini cekel ini cek, hilang mumetnya. Lah dia saya ingin golek wong kaya ngono ning ndi? Surah enak. Orang mumet kepalanya dipegang tambah mumet. Nah, <laughs> sedih didatangi malah tambah sedih. Soalnya kakek ngersulo kabeh. Setiap orang didatangi Rasulullah, mereka menyambut kedatangan Rasulullah dan mereka mengatakan setelah Rasulullah datang ke tempatku ini, niscaya tempat yang bekas duduk Rasulullah tidak mungkin aku rubah sama sekali karena di situ aku akan mendapatkan berkah minallah bibarkatin Nabi Muhammad ngono wong biyen sahabat <laughs> saiki ora enak sing kaya ngono apa to berkah berkah barang Nabi sama kita kan manusia biasa. <laughs> Betul, Nabi itu manusia seperti kita, manusia, cuman tidak seperti manusia kaya kowe. Ngono lho. Kowe abakmu mampu. Kelekmu mampu. Semua bau. Rasulullah tidak ada yang bau kok bisa dikatakan sama. Drijimu karo trijini Rasulullah dijajar kayak ini kan mandeng menungso. Orang tertarik sama wajah sama driji Rasulullah. Kok iso diomong sama? Sama sama sapa? Nek kowe karo sing kebun binatang padha. Kalau Rasulullah kita Darwin Darwin dia mengatakan manusia kan suka ketek gitu. Soalnya Darwin ya aslinya suka kono, ngono suka ketek juga. Jadi dia menganggap bahwa semua manusia seperti dia ini. Ilmu Darwin kuwi. Lah wong wong saiki yang mengatakan bahwa Rasulullah itu seperti kita, ya contohnya murid Darwin kuwi. satu sesama almonya itu Rasulullah bisa Muhammadul basharun وليس كالبشر بل هو ياقوتة والناس كالحجر itu Muhammadul Bashar wong nyebut jeneng Muhammad sallallahu alaihi wasallam wis kemringah ngono kok nyebut jenenge Syekh bin Abdul Qadir Duh, ini paling menjalur rokok. Wes susah mesti. Tapi kalau disebut nama Rasulullah tidak pernah ada orang yang susah kecuali murid Darwin mau. Al monyet itu. Sebut nama Rasulullah kok sedih. Lu ini misalnya Muhammadun basharun lakal bashar. Manusia tidak seperti manusia. Qala ya Jabir inna Allah khalaqa qabla al-asya'i nura nabiyyika Muhammadin صلى الله عليه وسلم من نوري kowe sekon dilek kowe sekon nutfah nutfahmu kuwi bekas bapak karo mbokmu sing kacang al tumpaan wal tumpaan boten nganggo donga mudeng kurang jelas nek lagi Rasulullah ki Ada lagi fatwa yang baru bahwa ayahnya kafir, ibunya kafir, coba rungok gue. Kuwi ulama-ulama sing stres, ulama-ulama sing nono. Tidak mungkin misalnya apa yang terjadi zaman setelah Rasulullah rasa mbok gede-gede ke. Saya punya misalnya, ngoten, wong warasi wong warasi. Saya punya pemimpin yang saya cintai. Kebetulan mbahnya itu kafir. Saya tidak pernah cerita nek mbahnya kafir tak nengke orang tak ceritake. Sebab aku terus mengaruh pemimpin kuwi. Paham? Saya tidak pernah menceritakan misalnya saya itu cinta kepada seorang pemimpin. Pemimpin itu orang yang paling baik buat saya. Dia punya datuk-datuknya kafir misalnya, datuk kedua kafir. Saya tidak pernah membongkar kekafirannya karena kecintaan saya sama makhluk yang tidak bisa memberi syafaat. Apalagi manusia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak jelas kamu tidak paham. Wis mani ngabir-ngabir gini masjid masjidnya lagi. Aja nyedai ulama-ulama yang ngono kuwi. Kalau khutbah Jumat manggil ulama sing waras. Bukan ulama stres-stres mbok undang. Nanti assalamualaikum ini bid'ah itu dolalah bener dolalah itu Gue terakhir wahai hadirin dan hadiran kita tidak boleh melakukan ini itu tidak ada tuntunan. Yang ada tuntunan itu seperti kita-kita ini. Membaca Al-Quran. Tidak boleh kita ini terbangan seperti kata ogleng. Enak sih ngono. Kuwi nek khotbah Jumat ngarep apa to lele ketek kuwi ning ceramah kuwi. Kok kata ogleng sing ceramah kuwi ketek malah ngono lho. Jadi mudeng, jadi nek enak sing ceramah-ceramah, hei wong-wong desa, desa ki luwet-luwet wong desa. Ora mudeng ilmu, jadi ketok enak wong ketok anu dendam. Oh ini orang alim. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah wong desa ki wong sedren-sedren. Meneng. Astagfirullah. Wah enak dah. Oh subhanallah. Apa? Murah mudeng bahasa Arab ora paham kuwi. Astagfirullah. Terakhir jenengan sedaya para hadirin hadirat khotbah sidang Jumat yang berbahagia. Saya dulu termasuk orang yang selalu mengikuti tahlil dan yasin. Berhubung saya telah pergi ke Mekah, saya berguru kepada ulama Mekah ternyata apa yang dilakukan ayah saya, ibu saya, datuk saya, semua syirik. Jadi saya ini senangnya bapak ini merokok. Lihat <laughs> bapakmu syirik, non-merokok jahannam. Lah kok aji men, kowe wani men ngomong bapakmu mbok syirik-syirik. Neraka bapakmu. Lah terus misalnya dia tahu nih bapaknya syirik neraka. Kulo nggih mboten angsal dikendongaaken tiang pun sepecah kuyang pun mati niku mboten angsal didongake sebab dungane mboten tekan mriku. Dan ini enak Pak Posi ya tak cekak ke. Lainnya Pak Posi nganggu gambari manuk ngono wino Pak dengan dengan dengan dengan dengan dengan tak berke. Lagi sing ngenterke malaikat nek ketok malah nyulek awak musik, Kowe iki kakean nomon padan bendina aku ngetakke Fatihah-Fatihah itu saya sampaikan ke rumah-rumah, ke kubur-kubur mereka kok kamu ngomong ora teko. Iya. Nek ketok ngono lho. Dadi wong desa hosmil kita siap untuk mempersiapkan mubalih mubalih sapa ning ora ndi mubalih rono. Gratis. Coba bingung amplope. Wah, uh, nek boleh sekosor kliwone amplope Kang Dilura, orang bayar. Ya arep mbok bayar ya monggo karepmu, orang dibayar ya orang jaluk bayaran. Dan soalnya apa orang-orang itu kan kadang masih ngono Allah Ta'ala Quran. Jadi harap muka. Jadi di fase-fase iki Kalau orang desa, Masya Allah, Masya Allah. lambemu ora mudeng apa-apa masyaallah fasih lan fasapa kuwi arep muka kuwi lho ya ora ora nyalahke boleh fasapa-fasa oh, aja gaya fasa saya yakin wong fasih kaya apa nek ora tresna kanjeng nabi kudu fasih fasik mudeng Rasulullah arep singkirke kuwi arep singkirke sapa Melu ajaran anyar neng, dek wau anjang neng tenting lapor film, gen gulon gue neng sholat ngadep ukut di mawon angsal. Ulu lu lu lu, lagi model anyar menai, lagi besok turun menai. Lawang desa seneng ngono ngono bahasa macul ngono kuwi wah iki cocok nih salat luar biasa. Betul. Para habaib para kiai iki keliru kan. Wong ning Mekah ki mubeng ento kok masa ning kene ora Lho ini kan juga memuteri Ka'bah sama aja. Ya nggae gambar Ka'bah. Joko ning tengah mubeng kowe salat to. Wis ilmu anyar nang ngono ngene iki ajib. Aduh, aduh, aduh. Belajar to lele. Ilmu tu penting nek golek ustaz yo sing bener. Golek ustaz yo sembarangan ustaz. Yang cari yang ahli sunnah wal jamaah. sing kenal tentang akhlak, kenal tentang anu, oh, jogor nyalah ke, lah kan jenengan podo ibu aku kira nyalah ke, mengembalikan salahnya itu kepada mereka, kata lima jadi, lah podo ya respect. Nah tak neng neng ke kok cik kau ngono terus khutbah jumat ini dilalang ke wong wong ya berada. Wah khutbah khutbah jumat tidak boleh terlalu lama betul. Lah wong wong kita harus jenengi ceramah lah. Ya. Gue cuma Jumat rong jam. Gue salat rong menit. Lah orang-orang yang model bidnah gini, bener pindah lagi sunang gue. Ceramahnya pendek, solat itu. Sekot dua ni nanti kejawan. Sujud itu dua. Dua ke awak <laughs> Perpanjanglah sujud kamu. Oh, jo perpanjang awakmu ni Arab sujud. Ngono lho. Maksudnya dulu asor, Maka ni orang mudeng bahasa Arab dah Ya kaya wong Kita mari mutolak, mari bedah buku. Sing bedah itu dodomu. Orang-orang yang bedah-bedah buku sing bangsa Islamic School of kuwi, alah, iku orang pinter ni. wis Dan Lha orang-orang profesor, dokter, profesor, dokter bedah dan gelap bedah. tok Bukan Bukan dodone wong-wong kuwi. Pertama itu sudah bid'ah gula dolalah, elah, kakek ngomong tutupan bukumu dolen. Aja dituku. Ngedeng terus wong-wong sing ning Ka'bah kuwi, ning Ka'bah, ning Mekah kuwi tak pesen-pesen ki haji. Aja nggawa buku saka kono blas. sak tumpuk gratis ngebot-ngeboti tas, tekan kini ora diwaca percuma. Lebih baik Pak Jenggot, tulung niki bukune Mang tek sedaya. Ambil, makan kamu semuanya, gain soto. Kadang orang Indonesia makah ning kono haji, haji, haji, haja. Ta'al, ta'al, kemari, kemari, kemari. Ini buku. Bagus, bagus. Haji bagus, bagus. Oh iya. Gabungnya. Terus salaman ke orang Eh, haram, haram. Oh, haram ya. Nanti aku nak ngambung ke kiai biyen ki ya haram. Mulai ini utaknya rusak. Mulai neng jalan neng pesawat dibaca astagfirullah. Alhamdulillah ziarah Rasulullah berarti cerek ini ya, astagfirullah. Gelo karo ziarah Rasulullah. Wong kaya ngene kok gelo urip ngono lho maksude. Gelo sisan aku kok ya dadak urip Gusti. Aja percaya karo buku-buku kaya ngono kuwi. Aja percaya. Buangen, obongen. Ora manfaat kuwi. Ini orang-orang akan merusak akhlak ahli sunnah wal jamaah dengan mempropagandakan buku-buku seperti itu. Terus oh Aja percaya. Buku-buku setan ning bukan butuh menungso. Kalau manusia tidak seperti itu kerjaannya, ngabiskan triliunan rupiah untuk menunjukkan pahamnya. gua apa tuh? Sedangkan masyarakat fakir yang kayak sing arep bayar obat angel, sekolah bayar angel, iki cek ribut, gawe buku terus dibagi 2 juta 3 juta manusia yang berangkat ke Mekah gunanya untuk menganukan pahamnya. Orang Indonesia ni mulai desa yang tekan kon, wah ni Mekah nanggo bismillah. Ayo ya awak itu keliru terus Biar mulut tapi sing memang jenggot sing ngandalke kok. Iki gur ngoceh wae coba buktine Mekah lho. Islam itu kan datangnya dari Mekah bener. Abu Jahal ki ada ya Mekah. Abu Lahab ning Mekah tinggal. Lah kowe nek kepengin wong Mekah kabeh anu kaya Abu Lahab monggo. Jadi jangan dilihat di Mekah itu wong kafe apik. Memang Islam dari Mekah. Lahirnya Rasulullah di Mekah benar. Memang lahir Rasulullah di tempat seperti itu. Apakah semua itu semua benar? Kan belum tentu. Kan saya mengatakan saya benar juga tidak. Tapi insya Allah orang keliru menurut maksudnya. Kalau yang bodoh wae benar. Guys, kita punya bukti-bukti bahwa kita punya dalil apa? Dalilin dulu. Kok dulu itu dalil apa? Para kiai, para ulama saya lihat yang matinya dalam keadaan sujud, meninggal dalam keadaan membaca surat kahfi, meninggal dalam keadaan sholat bin kata. Ikut yang seneng Rasul, seneng dan seneng dufu. Kalau tidak seneng pun tidak mungkin mencaci. Enten sih buatan seneng dufu, tapi tidak mencaci dufu. Saiki ngomong kata obleng. Ya selawatan kata obleng. Ya nek campur sari. Orang wani ngopo. Ini wayangan. Lu wayang ini super beda. Zaman Rasulullah renek wayang, tapi aku seneng wayang orang popo. wayang ini zaman Rasulullah renek Petro, gareng orang ini Lah waliullah itu membuat itu sebagai cerita supaya orang tahu apa maknanya ini, maknanya itu dibuat dengan coro wayangan. Lu wong Jawa seneng wayang orang popo. apa wayangan itu rapid ah, Nabi naik terbangan itu ah, tidak ada tuntunan. Wah, iya lambe. Nabi masya Allah gue aku ki kepingin naik Islam juga CCTV. Wong sing sok ngomong ngono kuwi tak lebu kuburan kuburane lho. Arep ngerti malaikat dayo apa aku tak duduke film iki lho wong sing ra seneng lawan Cuman ora iso, kowe sok gemes men to, Ora gemes. Maksudku kepingin wong kabeh insya Allah masuk cinta Rasulullah dan nanti masuk surga bersama Rasulullah. Bukan apa-apa, saya tidak ingin apa. Golek tenar ora butuh tenar. Golek murid ora butuh murid. Ini semua kepingin menyelamatkan supaya umat ini kenal Rasulullah, ikut Rasulullah. Kalau kita mau cari murid, rasa nganggu kenal ke Rasulullah, Bagi no sepuluh ribuan, muridnya angkeh. Setiap pengajilan di tempat Habib Syekh silahkan mengantongi, eh, mengantongi, mengosongi kantong. Sebab nanti setiap kantong akan dapat sepuluh ribu rupiah. Mangkat kape. Durung lahir di tok kayak kinjang lahir ini sepuluh ribu. Lo, walak beb sepuluh ribu dah tak lalah modelnya mengita ini. Nanti lihat tenggelam. Nanti kalau sudah mulai korban ini, korban ini sesok, itu mulai itu rayaan medus, rayaan kiri. Itu antri kaya astagfirullahaladzim. orang Islam yuk ngetok ke kiri ini terus. Maksud saya tulung-tulung masjid-masjid, yayasan-yayasan. Kalau bagi itu tidak usah pakai dibagi di depan masjid atau di anu kalau bisa. Bagi itu dibagi langsung ke rumah masing-masing melalui RT, RW, lurah. Wah, riyen anak titip ke lurah malah dicolong lurah beb. Lah ya golek lurah sing waras. Aja nyalahke lurah e. Ya ya bismillah dibagi itu lebih bagus daripada ditonton antri 3 meter entuk gor saon. Saon iki gede gede gede delalah menungso niki ya pikir antine direk siji iki difotokopi ping papat. Dugi pertama niku direk sing palsu fotokopinan. ngapun nggih Habib Syekh. Kula pun kula simpen. Kalau nangis bareng subhanallah saon iki. Mendenge sak kedo saon. Ical ini fotokopi ini panjenengan buatan percaya. Sumprit pula ini. Enggak. Dan dulu orang tua mencari dari sini. Enggak. Ya. Baliklah simbah Fotokopi nomor dua. Datangnya bukan sama saya. Karena tonggoku sebelah ini. Kulau niki kali Pak Syahri Enggotan diparingi sebab niki fotokopian. <laughs> ya. Kapu sih sawat ini. Padahal dati awak yorah. dadine bangsa al yang ngono kuwi al kotoranu tok satu on ngapusi wis kok kene berhubung mesake ku wong tuwa kei foto kopi ketiga sama yang jaga pintu tulung mas kula kon antri kuwi wit enjang dek wau dereng angsal ah, niki kula anu ical niki foto kopi ya nah padha ra mudeng kei mesake ngapusine telung on Nah, terakhir asli datang kepada saya lagi. Alhamdulillah Pak, saya saya tolong ini ini. Loh, kan dia warak fotokopi boten. Sumprit belum boten. Niki asli boten fotokopi jenengan ini kok pelit mendah. La wala quwata illa billah. Wis entuk telung on wis wani misuwi barang. Iki sifat kiri. Hati-hati. Dan jangan bangga wahai pejabat, wahai orang kaya, nek bagi aja pameran. Soalnya ngerti umat ini model kaya ngono gue coba pamer ke Per kepala mana mana Iya. Assalamualaikum. Ini ada hadiah apa jangan. Assalamualaikum Masjid. Lu itu syiar fik ora syiar. Sekarang tuh TV TV itu setan iblis. TV setan itu, itu malah menghinakan umat Islam. Setiap ada kejadian ribut pembagian zakat, pembagian ini disoteng karo TV. Telah terjadi kericuhan di satu daerah pembagian 12 ribu rupiah dengan satu on kambing. Lebak ke TV gede-gede ke polisi jotot, peleng sing iki jotot. Ini digedeke karo TV. TV iki setan iblis TV. Kecuali TV ibadah. TV ibadah ya Pak Bangsa yang dakwah tok MCA TV. Radio, radio hidayah. Tak liyane aja. Wes, kok promosi dapat kuyen. Hajeng liyane agar assalamualaikum. Allahu Ta'ala bahwa kita harus menegakkan jihad. Allah Allah lele. Jihad bisa. Kowe kaya ngono kok jelas. Hati-hati, radio ki Al Hidayah wis penak. Setelahnya dia pakai Sono. Ayolah penak suaramu ben iya. Terus Ustaz ya Abdullah Sa'ad, Ustaz Gus Karim, lha Ustaz Ustaz Sony, wis ngono-ngono kowe. Dianggap elek-elek ora apa-apa, tapi selamat timbang sing gaya-gaya malah kakek ngomong. Nggih, hati-hati. Korban pun saya minta sing tiru Rasulullah. Contohnya akhlak Rasulullah satu. di arep potong wedhus sebuah sapi aja ning ngarepe. Potong sapi aja ning ngarepe sapi. Potong wedhus aja ning ngarepe wedhus kuwi salah satu adab Rasulullah. Sebab napa? Wedhus mau dipotong di depan wedhus yang lain sing liyane kok arep mbok potong kangelan. Dia ora percaya coba. Wedhus sing ngerti yo dulurku di banteni. Banyak lagi Pak Jenggot. Ayo coba Mbak anu coba. Misalnya terus Arab Mbak geret setengah mati. Oh, Otak-otak. Ini orang percaya coba dia. Rasulullah ini coba didengar wong-wong sing sing ngamu anwi. Taruh wedus, sorong motong wedus, aja ya jadi ngarepe wedus lah kok kue paten-patenan malahan. Antara muslim satu dengan muslim lain. Kok malah kafir-kafiran antara muslim satu dengan muslim lain. Kambing sama kambing pun caranya motong sama Rasulullah diatur. Lah kok kowe wong Islam karo wong Islam lagi tolong tolong sapa sing wani karo aku. Kowe saya menegakkan kebenaran. Dilalah dengan pengawan dulu menegakkan kebenaran jorok. Lulu ampun. Alah menegak kebenaran ampun. Eh, ada hati Rasulullah karo wedhus sih kaya ngono. Hebatnya e Rasulullah. lihat ya wedhus sih dikai syafaat karo Kanjeng Nabi. Sebab wedhus sih mudeng nek kuwi Kanjeng Nabi. Lah umat sing zaman akhir niki, ora mudeng Nabi Muhammad iki ndek keunggulan. Ora mudeng. Blas. Mudenge menungso biasa. Wis mati-mati. Aja mbok aja mbok siarahi nang no wae. <laughs> Lah kok ngene kalah karo wedhus. Makanya sekarang banyak manusia yang kalah dengan binatang. Binatang itu masya Allah. Mang tinggal dorowi, ini angker gantian. Sudah mungkin macam-macam. Terus wedhus sing lungguh semene Rumputku lebih indah daripada rumput tetangga. <laughs> kali itu? Rumputku lebih indah daripada rumput tetangga apa piye kuwi lho. Luar rasa. Lah becone menungso. Rumput tetangga lebih indah daripada rumputku. Lah diwalek ning ngono iki. Wedhus Menang pedhus. Wedhus wis sadar kok kowe ora sadar-sadar to menungso. Wedhus wis tobat. Wedhus ning alun-alun saiki sudah enak. Mangke kali ada sudut di alun-alun enggak ada. Jadi uyak-uyakan ning alun-alun uyak uyak ning alun alun uyak wedok wedok wedhus. Saya dulu kecilan saya itu ning alun-alun ndelok wedhus kebak. itu pedes wis sadar, wis menunggu Menungsone gendeng dari pedes. <laughs> Uyak-uyakan. Wedhus nonton subhanallah. Menungso ora waras tadi. dadi ah, aku ki diru. to. Astagfirullah ngapun ngapunten kusti Pedes dong Saya membuat satu amal jariah jari asing ditiru menungso jodren-jodren ini. Bangsan dempis-dempis ya mesti. Lho neng alun-alun ini hotelnya e becak. Bapak becak ya. Kok ngerelek hujan ini apa-apa bengi-bengi jam siji tutupan. Oh apa? Ternyata di situ hotel goyang. <laughs> astagfirullah, di pedus astagfirullah mesti. Ki menungso tenang kok tuh kok mesti. Lah hati-hati ya. <laughs> Ki rojo ora ah, anu. Wong nek budhek ngono kuwi. Guyune pijo. Ya alhamdulillah ora budhek ya maksudnya kerumune telat ngono lho kerumune telat. Alhamdulillah mudah-mudahan orang kaya wedhus sih Hati-hati semuanya. Ayo Rasulullah hebat. Rasulullah kita anu. Tiru bukan cuma bersolawat tanpa menirunya. Lil ajsami wal arwahi wal qulub. Jasad kita bersolawat, ruh kita bersolawat, Hati kita bersolat. Mesti selamat. Kalau ndak entah nolong mumet. Makanya wong-wong kuwi mumet golek wong so, delok wong salat kok tambah gede, jamu kok tambah gede, risalah kok tambah gede, ngene kok tambah gede. Aku kok ora gede-gede. Aku kok cek sakmene terus. Ah, akhirnya golek masa golek ini orang itu itu nesu. Apa itu rasa nesu solawatan obat? Malah justru ini solawat ini cedak ono wong wong sing ora seneng solawat dan kupingnya muka. Sapa ngerti nek dene entuk hidayah dapat mengerti oh ternyata selawat itu enak. Nggih. Nggih pengumuman benjang dalu Pak Delisa ten pondok pesantren Al-Qur'ani nggih wonten acara hall Mbah Daris dan para guru-guru, para sesepuh insyaallah yang diadakan di pondok Al-Qur'ani Pak Dal Isya bersama sing umum ke dan bersama keluarga besar Bapak Kiai Haji Ahmad Mustafa Insya Allah kita bisa Kumpul bersama-sama para kiai, para ulama Insya Allah dunia dan akhirat Benjang dalu Nggih Rod, anu al radio al hidayah juga saya pendengar radio al hidayah mudah-mudahan bisa hadir juga kalau tidak bisa hadir sing wedok-wedok iki rumah lewat radio iki ya wis luwih ya soalnya kadang nek aku nek dhewean nek bumi iku wedi mulih bebu ana tuyul-tuyul gitu. Saiki renek tuyul tuyul-tuyule kabeh rambut ireng. Ya wonten pengumuman melih, hadirilah kripik. Kripik kok berzikir terus piye lagi? Ora enak kripik, tapi bener deh kripik ya pikiran. Kripik berdikir dan bersolawat. Subhanallah. Ki maksudnya ki kampung kripik, oh ayo. Tiba wong-wong kok dikira kok rodokan. satu keajaiban. Lah iki aku eling keajaiban sithik tambahan. Aja gelem dibodho-bodho karo kodhomu. Komodo. Rek komodo supaya menjadi keajaiban dunia ketujuh sing ajaib wong-wong selawat ora salat kuwi ajaib. Dene kodhomu eh komodo kuwi aja mbok urusi. Komodo arep dadi keajaiban dunia ketujuh karepmu ke 100 karepmu. Li wong edan-edanan kabeh. Saya di SMS, Habib tolong direct nomor ini untuk bagaimana kita antarkan komodo. <laughs> Komodo balon. Ngelan-ngelan ini di gawaneng. Wong Solo we. Di geladak we di bawah. Ini adalah orang-orang yang anu cagar budaya. solat Solato komodo. Kita bagaimana SMS 100 juta SMS ngejak wong sholat neng masjid ngono api. Sing untung ki sing duwe telepon, bayare 100 rupiah ya. Berapa? 1 rupiah lho. Bayar 1 rupiah nek ping 100 juta piro? Hitungan dia banyak, dia iki jawabe banyak, Bib. Iya, dilebih. Lha iki orang di di dibodoh bodho Ampun bu, jangan ndak mau. Ora usah mbok rek-rek kuwi. Komodo arep dadi keajaiban nomor satu karepmu nomor 7 karepmu. Sing ajaib iki dadi wong Indonesia, ora kenal Indonesia iki wong rada ajaib. Wong Indonesia ora gelem hormat gendera Indonesia ki ajaib ngono. Sing ajib-ajib sing ngono kok model. Ana apa lho? Stres Indonesia kira asih tenan. Ya. Orang didip pikir kemaki. Lha yo kok saya yang tidak setuju orang ngomel kon ngomel rene tak dadek iku sih. sisan. Lho yo aneh-aneh sumpah iki. iki lho HP itu kadang titit-titit tak ono nek bisa titit komodo, titit komodo. Oh tak bilang komodo, timbang ngurusi komodo, ayo mari kita sebarkan satu juta SMS solat di masjid bersama. Wes menurut Subuh bareng, subuh bareng. Terus, tempok yang masjid juga. Mulai ngono, aci, kena urusan komodo. Komodo orang jamin surga, orang jamin neraka, kuku dulu, lula, lula, lula. Kemudian yang kowe kok bodoh-bodoh mentah, ngurusi kok aku. keajaiban dunia ketujuh pak iya kan keajaiban sing ajaib itu orang melu selawatan orang sholat ini ajaib orang ngaku islam Muhammad nabi muhammad ngapusi ajaib ini sing ajaib ajaib ini lebih rek rek ngapusi bersama satu juta ngapusi bareng-bareng mana ajaib komodo oh no kayak sing diurusi wong-wong kri kri Ya memang keripik berzikir apa nek komodo. Saya kadang delok-delok iki genai kok ya gelem didene edan. Lho itu cuma satu rupiah orang enak cuman kok nggonmu iki iso pulsane tak akeh iki. Satu rupiah ping. Mbok satu rupiah iki bantu nggo masjid ngono. Rombongan satu rupiah mengumpulkan duit untuk masjid, untuk pondok pesantren, ping satu juta. Jadi iki? Ya satu juta. Lah satu juta ini gue pondok pesantren. Gagah. Komodo. Lah gue apa? Komodo mati ya selama gundinti. Mungkin mikiri komodo. turun, sedrun. Loh, balik ke mana? Cetak. Ah, Dibuat yang... Ki wong Indonesia ki rak sing kabeh tak delok-delok ki. Ki negara ki piye negara Indonesia ki? Aja gelem TV-TV barang itu supaya rek 9 ojo si TV itu setan juga WDB. Dia kok gemes ta, Beb? Ya pen komodo diurusi wong ora iso bayar sekolah rene sing ngurusi ya. Enek wong bayar sekolah lagi urung iso lunas, ora sih sing ngurusi. Kodomu SMS Indonesia. Kripek, kripek. Hadirilah kripek berzikir dan bersolawat bersama kodomu. Habib Syekh Habib Syekh bin Abdul Qadir Azikab dan Ahbabul Mustafa Soloraya yang akan dihadiri oleh Bupati Klaten dan Bapak Haji Sunarno SEM Waduh. Dan Kiai Haji Ahmad Jablawi, Kiai Haji Abdul Karim al Qabid dan lapangan eh di tempat lapangan depan Masjid Al-Huda Kripik Malangan Tulung Klaten. Sebab di acara ini ngomong koyo aku doa aku ngene iki. Di pada waktu hari akhirat tanggal 30 Oktober 20 ribu, eh 20 ribu, 2011. Ini orang percaya kok bukti no, ini kono. Wangi rata gondrong. Pukul 19 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Nah, Madi dia, dia ah, Raisa. Diharap kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu dalam keadaan sehat. Kalau tidak sehat jangan hadir. Ya. Hati-hati. Lagi pengumuman nasib loh. Kalau tidak sehat jangan hadir. Dan dianggap kalau hadir jangan bawa macam-macam. Bapak ibu sekarang banyak al copet itu al copetan. Jadi ini mengangkat pengajian ini juga wah HP ini iso HP ini dicekelnya terung, Tapi sing nyetel maling. Di program kula damel program HP kalau arep enek sing maling nyetrum. Lah tuku murah kuwi. Sak rupiah kodomu kuwi. Pulsane gratis. Lihat di Surabaya sumur hidup apa sekot rontong. Terontong mana terontong ini? Halo, halo. Wes di sumur hidup gratis. Wes sudah mungkin nenek sini nyolong gowo, kui banyak pengajian. Merke Nokia, gratis. Kayak merek Nokia di sini. Kono sisi bujune yang pojok kono. Halo sayang. Iya. Yeah. Wis ngono, ora mungkin enek sing nolong. Wis to. Jaminan. Aja aneh-aneh, HP apik-apik ning anak cilik muto Habib saya susuan. Habib saya Habib saya hilang. Habib HP saya hilang gimana Habib gue ya ora apa-apa, sing enak untung awakmu ora hilang. Pengajian ini godek sepuluh ribu maksimal lima puluh ribu. Ya, aja muncul nih. Nek hilang saya ketahui cik lumayan. Alhamdulillah saya ketok sing hilang. Ngono. Gue orang juta, tolong juta. Lah apa apa gue? Arep kulaan menungso kok. Pengajian nggawa 2 juta dalam. Ya ati-ati. Nek dompete wong wedok-wedok dompete kadang 2 meter. Lah wong kaget delok iki dompet 2 meter iki isine apa? Sowek. Delalah kerti sudo lah. Wis batu sowek dah. Bajur sowek. Dadi wis tak nggawa dompet nek perlu dompete dicedhaki mambu. Langsung nyingkir ngene wae. Dan nek iso ibu-ibu aja desel-deselan Bu. Nek wis dikeki setir ya manut Ibu sebelah kanan, bapak sebelah kiri, ngono. Depannya Habib Syekh dan para kiai lah, kandeng nganti mumet ini. Aja mandeng kodomo, ya. Dungake kodomo-kodomo, mudah-mudahan ora berhasil lah. Lah kok ngono to, Beb? Lah percuma lu berhasil untuk apa nih? Kodomo ya ora entuk apa-apa. Kodomo ya kok belum ngapa kalau melet ngiling ngono tok. Eh, Kerasi tak delok menungso ki sing diwisi bangsa sing ora penting, sing penting malah ditinggal. Kerasi tak nganggu sabuk orang nganggo katok. Mudeng. Sabuke luar biasa regane 5 juta tetapi tidak pakai celana. Jadi cuma jalan sabukan gemandul ngono terus. Lah nek dianggap orang stres. Salat ora diurusi demo masalah kodomo. <laughs> Rase. Lagi model sabukan ora anjing ngono kuwi. Bu alhamdulillah Beb, sabuk saya harganya 10 juta. Lah kok orang katokan, tetep eli. Lebih baik katoke regane 5000, sabuke regane 100 rupiah. Tapi tutupan daripada ketok 5 juta tapi ngisore biak ngono lho. Eh, insyaallah mudah-mudahan amin kabul semuanya. Ya Rabbana tarafna bi annana أتب علينا توبة لنا الأوراد وآمن الروات ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع أسمع فضلا وجودا منّا بكل سولي صلى وسلم ربي حداد قش شعبي والحمد لله بالبر والتنام تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم الحمد لله كنت duri pun dari جزاك الله خير الجزاء والعفو wal afu minta maaf Kalau seandainya ada ucapan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan pendengar Radio Al-Hidayah, sekali lagi mohon ampun, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta lagi dari Ustaz kita untuk menyandungkan kesidah lagi. Soalnya masuk angin biar tambah tidak masuk angin. Saya nek masuk angin kalau sakit tak solawat seger. Jadi solawat kempes kempisnya. Ya. Soalnya itu tetap jam 10 mulai orang kurang kuncul-kuncul jam 10. Sing anu di ya di ini gitu sakit. Al bungkusu wal bungkusan. Jangan ya lagi iki sego lumayan sing neng rumah masak iki ora entuk iki. Ya. Sing rumah ning rumah radio hidayah. Iki sego kawat. Maksudnya hati-hati sing rusak-rusak dikawati kabeh ben kenceng. Imane kenceng takwane. Nggih, kun kal kawat wala takun kal apa ora. Salih alaihi دعوني دعوني أناجي حبيبي ولا تعدلوني Oh. غابر الهوى ولا غابر طيبة يا طيبة يا دوا الحياة عشتنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة berkahi kami semua ya Allah. Hey, hey, hey. اقضيه بعمري وكذا سيدي عثمان عثمان فداكم أفضل المانا يا طيبان سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر عبد النبي شهد أحمدك اللهم حمدا مستمر عدا أعطاياك التي لا تنحسين مصليا على ختام الأنبياء والآل والصحب الهدى الأتقياء والآل وال الأتقياء سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شيخ عبد القادر حبيبي النبي شيخ اهلا وسهلا بالنبي اهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الانا بالعربي خير الانا بالعربي اللهم صل على محمد وسهلا Jalan-jalan ke pasar antri Tidak lupa membeli peci Jalan-jalan ke pasar antri tidak lupa membeli peci Ayo kawan kita mengaji Kelak bekal di hari nanti Kelak bekal di hari nanti Ahlan wa sahlan bin nabi واهلا وسهلا pakai jilbab untuk awat demi menutupi aurat pakai jilbab untuk awat demi menutupi tufi aurat Mari kita baca salawat Kelak akhir dapat syafaat Kelak akhir dapat syafaat Salam warta dan bin Nabi بالنبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي حبيبي سعيد نحن من الأهوى فأرقني الحب يعترض لذات ذي ألمي نعم سرى نعم سرى طيب من أنوى فأرقني الحب يعترض لذات ذي ألمي يا لاعبي بالغى العذري معذورة مني إليك ولو أنسبت لم تنوي آه آسر يا حبيبي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا يا ذنبنا يا واسع الكرم يا سيدي يا حبيبي حبيبنا حبايش حبيبي من لك شفاعة يا رسول الله يا يا نبي يا نبي يا رسول اشفع لنا حبيبي وهذا مطلبي يا رسول الله حبيبي هو الحبيب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول لكل هول من الأموال مكتئب يا رب بالمصطفى بلغ بطل رشيدنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله الله الله لا إله إلا الله هو الله أحد إلا وبه سعيد وبذاك مددت إليه يدي وبذلك قلت من الله Oh Allah الله بسم الله يا ربي بالمصطفى خليك قاتلنا فاغفر لنا ما مضى يا وسيع كرمي مولاي أنا على حنينك أنا في فترة عبد الله نبيك تاتي الله محمد مولاي في me Lucía idolaco محمد manusia yang ku cinta Muhammad Maulaya وهي كاسيكم وغير بشيبة أتمو يلا محمد مولى على على حبيبك الله الكافي ربنا الكافي قصدنا وجدنا الكافي لكل الكافنا الكافي ونعم الله Repoti tadi pedagang Salat di gawe gampang Apa mana dagangane laris Durung salat kakune صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله رفعتي تاتي فاتاني صلاتي تجغلالي أقوما ويا تندر صلاتي صلاة الله رقاتي وانقرب سوا صلاتي سا ويا ويا أبو مان ويا مان الصلاة أراد آه.